Siapa pembawa akidah wihdatul wujud? Yang saya tahu titik dari tokohnya mereka adalah Ibnu Arabi. Ibnu Arabi dengan nama alif lam. Dan yang beberapa lagi yang lainnya ya kan, Disebutkan oleh Syekhul Islam dan juga yang lainnya. Ucapan mereka sangat mengerikan. والله تعالى أعلم بالصواب Apabila seseorang berakidah bahwa Allah itu ada tanpa butuh tempat, tidak di ars, tidak di mana-mana, juga nggak menyatu dengan makhluknya. Apakah dihukumi kafir? Kalau yang dimaksudkan oleh dia adalah e, menolak sifat al-ulu, maka ini penyimpangan, bukan kekufuran barakallahu itu. Paham ya? Dia mengatakan enggak menyatu dengan makhluknya segala macam. Dan memang Allah enggak perlu dengan tempat. Allah beristiwa di atas arsnya itu bukan berarti Allah butuh dengan ars. Lah. Makanya mana istiwa itu maha tinggi di atas arsnya. Allah enggak perlu dengan ars. Barakallahu e, Kalau ucapan seperti ini di, yang, yang dia maukan adalah mengingkari Eh, sifat al-ulu bagi Allah Azza wa Jal, maka itu penyimpangan. Bukan kekufuran. Wallahu ta'ala lambis sawab. Apakah akidah Asy'ariyah Maturidiyah kufur juga? tidak? Mereka akidah yang yang ada pada mereka secara umum akidah-akidah yang menyimpang belum sampai tingkatan kufur. Nah, Asy'ariyah lebih moderat daripada Mu'tazilah. Mu'tazilah lebih moderat daripada Jahmiyah. Yang paling parah Jahmiyah. Kemudian Mu'tazilah, kemudian Maturidiyah. Ini yang paling moderat. Semuanya penyimpangan yang kufur, akidah-akidah yang kufur itu pada pada akidah e, Jahmiyah dan Nuhulatul Jahmiyah. Jahmiyah menolak semua nama, semua sifatnya Allah Azza wa Jalla. Kekufuran. Kalau Mu'tazilah mengisbatkan nama, menolak semua sifat, penyimpangan. Kalau Asy'ariyah menetapkan semua asmal husna dan menetapkan tujuh sifat. Tambah sama Maturidiyah 13 jadi 20 sifat. Yang lain ditolak. Itu penyimpangan. Paham ya? Yang paling parah Jahmiyah. Nah, bedakan antara penyimpangan dengan kekufuran. Tidak semuanya dikatakan kafir, juga tidak semua dikatakan uh, kesesatan, tergantung uh, kadarnya masing-masing. Barakallahu fikum. Apakah boleh bersentuhan dengan orang non muslim semisal eh, berjabat tangan eh, yang laki-laki ya itu nggak najis zatnya orang kafir nggak najis yang najis adalah eh, akidahnya Allah mengatakan dalam firman-Nya innamal musyrikuna najasun sesungguhnya kaum musyrik itu najis itu najis maknawi yakni akidah mereka barakallahu sehingga menyentuh mereka itu nggak najis Barakallahu fikum. Masya Allah. Pertanyaannya agak melenceng dari tema. <coughs> Saat saya sedang marah. Kenapa ya kepala saya terasa panas? Ya, itu namanya lagi mendidih darahnya. Jadi definisi al-ghadab, kata-kata pun. Itu definisikan ghalayanuddam Mendidihnya darah. untuk Untuk intiqam. Membalas orang yang membuat dia marah tadi. Iya sih. Mendidih. Tidak semata-mata panas. Apa namanya? Kepalanya. Wah segala sesuatunya. Tangan saya selalu saja ingin melempar barang-barang yang berat yang ada di sekitar saya. Masya Allah. Badan saya seakan-akan ada yang menyuruh saya untuk berbuat kasar atau ngamuk. Lihat yang namanya marah. Eh? Iya orang marah tuh kalau kalau kata kalau begitu Evan, semua di sini. Wah, kadang dia ada mukulak eh, nggak eh, sadar. Wah itu semua bisa dibanting sama dia. Nah, yang kalau dia kondisi lagi eh, waras, nggak kuat ya apa namanya eh, ngangkat. Ketika dia emosi marah sampai hilang akalnya wah semua dibanting. Begitu sadar sakit semua. <laughs> Itu yang namanya marah. itu. Nah, tapi hati-hati, marah yang sangat membuka pintu jin untuk masuk. Sebagaimana bahagia yang sangat membuka pintu jin untuk masuk. Sebagaimana sedih yang sangat jika pintu maksudnya makhluk halus yang namanya jin. Hati-hati, bo ada yang melebet. Jadi caranya bagaimana? Langsung bertawud. Ketika marah langsung tawud. Hah? tawud. Auzubillah minasyaitonir rajim. Cara yang paling ampuh yang diberikan di dalam hadisnya Rasulullah SAW. Tawud. Dia mengatakan langsung pindah posisi. Yang tadinya berdiri, duduk. Duduk. Ada lagi yang menyebutkan berwudu supaya dingin. Nah, yang mendidih tadi supaya dingin. Al-muhim harus melatih diri. Ketika sudah dilatih begitu kok masih aja, jangan-jangan ada isinya di situ, ada yang melebat. Maka dirukyah. Barakallahu Makanya saya mengatakan dalam hadis la taghdab. Ada yang datang minta wasiat la taghdab. La taghdab, jangan marah. Tulang tiga kali. La taghdab. Jangan marah. Karena marah ini efeknya sangat negatif. Sangat negatif barakallahu fikum. Bagaimana hukum membuat grup WA keluarga yang tujuannya adalah silaturahim keluarga terutama yang jauh dan jarang ketemu. Tapi prakteknya ada ikhtilat antara ipar dan juga karena keawamannya tidak ada yang selfie-selfian dengannya tidak jelas ipar-ipar kita dan seterusnya. atau begini nggak boleh. Maka dibuat grup wajib dengan aturan main yang jelas. Yang dimasukkan yang mahrom-mahrom saja. Dan nggak usah pakai selfie-selfie dan segala macamnya. Nah, dikasih jadi uh, sisi syariah ditekankan, mukhalafahnya dihilangkan, dipakai sisi maslahat wajibnya saja. Tapi tidak mungkin terindah kata terelakkan, jangan bikin grup akan muncul yang yang yang, yang besar dengan mukhalafah syariah tadi barakallahu Jadi ketika uh, ada ipar jangan dimasukkan. Nanti ada grup WA laki-laki saja, ada grup perempuan saja gitu loh. Dan grup WA yang mahram. Agak-agak. Tak mungkin ya, akhi. Ipar-ipar semua dimasuk-masukkan. Kotor ya, akhi. Besar kitanya ya, akhi. Apalagi udah selfie-selfie kayak gitu. Wah, Terbebani urusan ini. Allah Ini masih gitu. Dikatakan bahwa jarak antara bumi dan langit adalah 500 tahun. Bagaimana halnya dengan pesawat terbang yang terbang ke angkasa? Masih gimana? Ya terbang aja ke angkasa. Apa sih pertanyaannya? Ya kan saya tanyakan, Wallah alam, apakah uh, zaman sekarang yang terjadi beliau bersabda di zamannya Rasul? Sehingga urufnya, kebiasaannya menggunakan uruf zamannya Rasul. Paham ya? Allah alam apakah dengan apa, dengan apa, yang penting 500 tahun perjalanan. Nah terbang-terbang aja. Antum terbang itu belum sampai ke langit dunia loh. Antum masih di awan. Di atasnya awan. Di atasnya awan. Belum sampai ke langit dunia. Barakallahu itu. Allah Ta'ala alam bisawab. Masya ala Ustaz, terkadang muncul pada diri anak rasa ingin menikah Ustaz. Tapi orang tua tidak mengizinkan untuk menikah Ustaz. Alasannya masih memiliki kakak perempuan yang belum menikah. Apa yang harus saya lakukan? Ya, banyak-banyak puasa. Supaya meredam syahwat. Banyak-banyak beramal soleh. Jangan suka menyendiri. Eh, tindakan, eh, kerjakan yang manfaat. Gitu. Terus begitu, ya sampai uh, uh, Allah kasih kemudahan kakak perempuan yang menikah barakallahu fikum baru untuk menikah dikarenakan ini permintaannya orang tua paham ya kecuali kalau antum sangat-sangat sudah tidak bisa lagi menahan puasa harus gak mempan Ustaz puasa Dawud gak mempan Ustaz sudah kotor sudah bahaya sudah ini maka bilang baik-baik sama Eh, orang tua. Maaf Pak, maaf Bu, sudah diubur-ubur. Mohon oh, izin Kak, ngomong sama Kak, Kak tolong Kak ya. Saya duluan Kak, ini tidak mungkin sudah ini. Hah? Hah? Sudah puasa segala macam, sudah tahan, gak tahan, bahaya kalau sampai, aduh, sudah dalam dosa. Insya Allah akan dimaklumi dengan cara baik-baik. Tapi kalau selagi masih terkadang muncul itu belum wajib. Terkadang muncul, diredam dulu. Jangan banyak puasa, jangan banyak amal soleh, banyak aktivitas yang mubah segala macamnya. Jangan suka menyendiri dan segala macamnya. Untuk mentaati orang tua. Barakallahu itu. Allah taala alam bisawab. Cukup ya? Cukup? Bagaimana cara menasihati teman kita yang menyimpang Ustaz? Sedangkan ilmu saya lebih rendah daripada dia. Sampaikan kepada yang lebih ber berilmu. Apa yang antum tahu dari orang tersebut yang memiliki syubhat dan segala macam yang antum nggak bisa merubahnya, minta tolong kepada yang lebih berkompeten, yang lebih berilmu, bukan untuk wadul untuk menjatuhkan dia untuk dinasihati. Tolong saya. Iya. Ini caranya. Kalau kamu nggak sanggup, kembalikan kepada ahlinya yang menyampaikan nasihat kepada dia. Barakallahu fiikum.